بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah sidang pengajian yang dimuliakan Allah Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini kita kembali atau kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita menggunakan umur yang Allah berikan kepada kita untuk mendalami dan menambah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada hakikat kehidupan yang lebih indah daripada seorang menggunakan dalam ibadah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam at tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibnu Busr radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang itu yang umurnya panjang dan amalannya baik. Kalau kita tarik dengan pemahaman terbalik, sejelek-jelek orang yang umurnya panjang tapi amalannya jelek. Dan tidak ada dalam perjalanan hidup manusia yang lebih mulia dari menuntut ilmu agama. Demikian yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Laisa syai'un afdal min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari menuntut ilmu agama. Seorang berakidah dengan benar, seorang melakukan ibadah salat, seorang bermuamalah dengan istrinya, suaminya, seorang dia menjalin hubungan dengan saudaranya, seorang berniaga, semuanya butuh dengan ilmu. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan kepada kita kekuatan untuk menuntut ilmu agama. Terlebih lagi Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan kemuliaan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan berilmu dengan beberapa derajat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Narfa'u darajatin man nasya." Kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan ai bil ilmi dengan ilmu. Kemuliaan ilmu itu jamaah yang kami muliakan menandingi kemuliaan kedudukan dunia yang bagaimanapun tingginya. Pada suatu hari seorang khalifah yang kita semua kenal Harun ar Rashid rahimahullah beliau menyingkap di kaca atau di jendela rumahnya terlihat di padang pasir di situ ada seorang lelaki yang dikerumuni oleh banyak orang. Harun Ar-Rasyid bertanya kepada budak yang ada di sampingnya, "Siapa itu?" Dijawab oleh budaknya itu, "Dia adalah Abdullah ibnul Mubarak, alim Khurasan wa muftiha." Dia adalah Abdullah ibnul Mubarak, alimnya daerah Khurasan dan mufti daerah Khurasan. Ulama, orang yang berilmu. Apa kata Harun Ar-Rashid rahimahullahu taala? Wallahi innahu huwal mulk. Demi Allah, raja yang sebenarnya adalah orang yang memiliki ilmu. La mulku Harun Ar-Rashid, bukan kerajaan Harun Ar-Rashid. Begitulah Allah mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perjalanan untuk kita selalu menuntut ilmu agama dan berada di atas kebaikan hidayah, itu bukan perjalanan seperti kita menelusuri taman gitu. Yang di kanan kiri kita penuh dengan bunga yang sedang mekar, tercium bau yang harum semerbak tidak. Seorang ketika dia mengikrarkan saya ingin baik. Saya ingin taubat. Saya ingin istiqamah. Itu dia tandanya mulai menaiki tangga menuju sebuah tempat. Tangga bukan menaiki lift. Lift tinggal tekan tombol sampai. Naik tangga bukan apa tuh yang berjalan? Mm -mm. Tangga ngos-ngosan kita nanti. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita memilih sebuah tema yang barangkali ini cocok ya. Bersabar di atas ketaatan. Karena seorang yang dia ingin meneliti dan eh, menelusuri jalan menuju keridhaan Allah Azza wa Jal adalah seorang yang dia akan melalui sekian banyak likaliku. Bukan enak. Dan ini telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang sangat banyak. Sebagai contoh, Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim fala Allahu alladhina sadaku wa al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tidak diuji? Sungguh kata Allah, akan kami uji kalian semuanya sehingga tampak dan Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang jujur dalam pengakuannya dan siapa di antara kalian yang dia berdusta. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala akan kami uji kalian kata Allah hatta na'lamal mujahidin minkum wasabirin sehingga kita tahu siapa di antara kalian yang benar-benar berusaha dan siapa di antara kalian yang sabar. Jadi jamaah yang kami muliakan ketika kita menaiki tangga pertama, kita berada dalam kondisi diuji oleh Allah. Ujiannya gimana? Macam-macam. Dalam sebuah ayat Allah menyebutkan ujiannya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Akan kami uji kalian dengan naqs. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Pertama rasa takut. Gimana contohnya? Takut dia miskin. Takut jabatannya enggak naik. takut dia dikucilkan, takut dia diomongin, takut dia dicaci maki. Ini ujian. Syai'in minal khawfi wal ju' rasa lapar. Lapar. Kalau kita mengambil yang ini kenyang, tetapi dosa. Kita nggak ngambil lapar, ujian wa naqsim minal amwali wal anfus kekurangan baik harta atau benda ini adalah ujian jamaah yang dimuliakan Allah. Setiap yang mereka berada di dalam barisan orang yang menginginkan kebaikan harus siap-siap. Bukan enak. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapatkan wahyu untuk diangkat menjadi nabi. Saya boleh bertanya atau tidak? Boleh ya? Antum ini. Nabi Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi itu turun surat apa? Iqra. Surat Iqra itu surat apa? Al-Alaq. Kalau betul, saat kasih hadiah. Kalau betul. Betul atau tidak? Betul. Betul. Betul. Ada nggak yang bilang salah? Hah? Apa? Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Bukan semuanya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi seorang nabi dengan turunnya surat Al-Alaq 1 sampai 5. Yang betul beliau, apa ya? Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gemetar Dipeluk oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, "Iqra." Ma'ana biqari. Baca, saya tidak baca. Baca, saya tidak bisa baca. Ketiga kalinya baru beliau bisa. Beliau pulang ke rumah beliau bergetar. Mengatakan kepada istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, "Dastiruni, dastiruni, zamiluni, zamiluni, selimuti saya, selimuti saya." Itu Nabi SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah. Akhirnya dibawa oleh istri beliau tercinta kepada anak pamannya, Warakah ibnu Naufal. Diceritakan kejadian yang ada. Apa kata Warakah bin Naufal? Walladhi nafsi biyadi, Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Innahu namus alladhi ja'abi Musa. Itu adalah malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW, oh begitu. Tiba-tiba ada kata-kata yang menarik perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waraqah mengatakan, "Ya laitani kuntu jazaan id yukhrijuka qaum." Hah? Kaget Nabi. Apa artinya? Kata Waraqah bin Nawfal, "Sungguh, seandainya aku masih muda ketika kaummu mengeluarkan engkau wahai Muhammad." Kaget Nabi, kok saya diusir? Kenapa? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Waraqah ibnu Naufal, mukhriji yahum? Apakah mereka akan mengusir saya?" Wajar ya. Pertanyaan seperti itu. Mungkin adik-adik yang baru berusaha untuk mengenal hidayah sunnah, oh berarti kalau kita sudah ngaji, kita nggak boleh gini, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh pacaran lagi, nggak boleh main riba, nggak boleh ini dan itu. Wajar. Nabi bertanya, "Awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan saya dari kaum saya, dari rumah saya?" Kata Warakah Ibnu Naufal, "Ma ahadun ya'ti bimithli ma jikta bihi illa udi." Gak ada orang yang membawa dengan apa yang kau bawa, melainkan dia akan dicela, akan dimusuhi, akan caci maki. Ini berlaku kepada orang yang berada di barisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang dia mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah mulai berada di hadapan dia ujian-ujian. Namun satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa ujian ini bukanlah sesuatu yang kekal. Perlu kita pahami ini. Dawamul hal minal muhal kata para ulama. Tetapnya seorang dalam sebuah kondisi itu tidak mungkin. Ibarat roda. Ujian yang didapatkan oleh seorang di dalam meniti jalan yang lurus itu ibarat awan yang akan bergeser terbawa oleh angin akan terpecah terkena sinar matahari dan akan menjadi berseri manakala telah melewati masanya maka kondisinya seperti ini tidak ada yang bisa dilakukan seorang kecuali adalah dia bersabar di atas ketaatan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah dicurhatin oleh sahabatnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari, Khabab ibnu Arth Abu Abdullah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Nabi SAW sedang bertelekan di atas uh, di atas burdah beliau di bawah naungan Ka'bah. Khabab ibnu Arth, salah satu sahabat yang awal-awal masuk Islam, tidak sanggup menahan penderitaan yang di dilakukan oleh orang musyrik kepada beliau. Datanglah beliau kepada Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'ulana?" Ya Rasulullah, kenapa enggak berdoa kepada Allah agar kita ini menang? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar kita ini hebat? Padahal Allah bisa atau tidak membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menang atas orang kafir dengan sekejap mata. Mungkin atau tidak? Hah? Mungkin. Kira-kira kalau Allah ingin menjadikan kita semuanya sebagai pengusaha dalam sekejap mata, mungkin atau tidak? Mungkin. Kalau Allah ingin menghilangkan semua musibah di atas orang yang ingin bertakwa, mungkin atau tidak? Mungkin. Tetapi itu tidak sesuai dengan hikmah Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada mengomelin sahabatnya, beliau menghibur sahabatnya. Diambillah permisalan-permisalan umat terdahulu. Ini sebagai ibarat untuk kita semuanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kana fi man qablakum rojul." Dulu ada seorang pemuda, kata Nabi. Yuhfarulahul ar, digali tanah, fayudza'u fiha, diletakkan di dalamnya. Summa yu'ta min syarin fayuj'alu nisfain. Diambil gergaji, dipotong jadi dua. Bukan hanya itu, ada yang lain kata Nabi. Summa yumshatu bi amshatil hadid maduna lahmihi wa atmi. Lalu orang itu disisir dengan sisir dari besi, terpisah antara daging dan tulangnya. Kata Nabi, ma yasudduhu dzalika an ini tidak menghalangi dia untuk berpaling dari agamanya. Bayangin deh jamaah yang saya muliakan kalau kita dalam kondisi seperti itu. Oh nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi. Kan kita begitu ya. Jangankan kita akan diposisikan seperti itu masuk SMS, WA, nih NT misalnya ya, atau antum kalau masih pakai pakaian-pakaian yang tutup-tutup. Berarti ini untuk akhwat misalnya. Kalau saya lagi datang ke saya misalnya. nggak bakal naik kelas, nggak bakal lulus kuliah, nggak bakal lulus PNS, bakal dikeluarkan, diskualifikasi atau di ini dan itu. Wah, gimana ini kalau seperti ini? Gimana kalau seperti itu? Terus Terus. Itu masih sedikit jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi menceritakan itu untuk menggambarkan bahwa mereka itu lebih berat ujiannya. Kalian masih ringan. Kepada Khabbab Ibn al-Arf. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Apa yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini menggapai keriduan Allah. Belum ada sepersepuluh dari sepersepuluh apa yang dilalui oleh para sahabat. Kenapa kita harus berpikir untuk mundur? Kenapa kita harus menghitung-hitung? Gimana ini? Kalau begini, nanti begitu. Kalau begitu, nanti begini. Ma yasudduhu dhalika andini. Tidak akan memalingkan dari agamanya. Lalu Nabi mengatakan, "Fawallahi la yutimmanallahu hadzal amra hatta al rakib min San'a ila hadra maut la yakhsha illallah wa dhi'ba ala ghanamih. Sungguh Allah akan menyempurnakan Islam ini. Sehingga seorang berjalan dari daerah Son'a sampai Maut. Kalau orang naik bus Son'a sampai Maut itu sekitar 12 jam. Daerah mana itu Son'a Maut? Hah? Yaman. Yaman itu di mana? Ya di sana ya. Yaman di sana berdekatan dengan Saudi, ya. pojok 12 jam bayangkan orang berjalan dengan binatang-binatang kembalaannya kambingnya wadhiba ala ghanami dalam keadaan serigala berada di sekeliling kambing tersebut dia tidak takut. Apa kata Nabi? Walakinnakum tastajilud. Kalian terburu-buru. Ini kata Nabi saw Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat beliau. Ini perjuangan yang sudah dilalui oleh para sahabat masih dianggap oleh Nabi kalian terburu-buru. Apalagi kita jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kita baru kemarin setahun, dua tahun mengenal sunnah. Ingin menjadi orang baik. Kemudian ada masalah, kita sudah berpikir, mencoba berpikir untuk mundur. Jangan. Bersabar di atas ketaatan. Karena itu adalah konsekuensi dari hidayah. Konsekuensi dari Islam, konsekuensi dari sunnah bagi orang yang ingin mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla perlu kita ketahui bersama bahwa apa yang dilalui oleh seseorang dari ujian, dari cobaan, di dalam menggapai keriduan Allah Azza wa Jalla adalah tanda kalau Allah itu ingin kebaikan dari dia. Saya ingin bertanya. Insya Allah saya kasih hadiah ini. Disediakan sama panitia bukan dari saya ya. Rasulullah saw Alaihi Wasallam mengatakan, "Mayyuridillahu bihi khairan yusab minhu." Siapa orang yang Allah inginkan dari dia kebaikan, maka Allah akan uji dia dengan ujian. Pertanyaannya, siapa yang meriwayatkan hadis itu dan dari sahabat siapa? Mudah ya? Hah? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang meriwayatkan dan siapa sahabatnya? Tiga, dua, satu. Nggak ada yang jawab. Datang dari sahabat Abdullah ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Coba lihat, Allah kalau ingin dari seorang hamba sesuatu, Allah uji dia. Kalau kita tarik pemahaman terbalik, Allah ketika tidak menguji seseorang, berarti Allah tidak menginginkan dari dia kebaikan. Makanya perjalanan nabi-nabi Allah, perjalanan orang-orang salih dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dipenuhi dengan ujian, tapi itu konsekuensi hidup. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir. Kita itu ibarat narapidana jamaah. Bayangin deh gimana narapidana? Ah, keluar masuk harus ini harus itu. Kita berpikir seperti itu. Kalau kita berpikir di dunia ini maunya suka-suka hati, kita ini muslim atau bukan? Terikat dong dengan ikatan-ikatan. Apa yang Allah perintahkan kita jalankan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Kul atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Kalau kalian berpaling maka bagi tugas Rasul hanya menyampaikan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang diperintahkan oleh nabi ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Sudahkah kita seperti itu? Ujian kepada kita semuanya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita menjaga salat lima waktu, dan menjadikan salat lima waktu itu sebagai tanda keimanan seseorang. Ketika Allah menyuruh kita untuk salat, menjaga salat lima waktu, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, jaga oleh kalian salat lima waktu dan salat al wusta. Nah, ini pertanyaan ganti tadi. Salat al wusta itu salat apa? Hah? Salat asar. Tapi itu bukan pertanyaan inti. Pertanyaan intinya apa dalilnya? Kalau sholat itu sholat asar. Hmm? Ada yang bisa menjawab? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu perang Khandaq. Di situ mereka tersibukkan oleh orang-orang musyrik sehingga mereka tidak sempat untuk sholat asar pada waktunya. Umar ibn Khattab sudah marah-marah sendiri. Beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wallahi ma al asra hatta gharabati syams." Kan kita tidak sempat salat asar sampai matahari tenggelam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mala Allahu kuburahum wa ajfarahum nara." Semoga Allah memenuhi kuburan orang musyrik dan perut mereka dengan neraka. Syaghaluna an salatil asri salatil wusta. Mereka menghalangi kami dari salat asar, salat wusta. Jaga. Tapi betapa banyak orang yang mencari alasan ngeles gitu. Udah tahu udah mau sholat, dia sengaja tidur. Kan kadang kita begitu ya. Udah tahu, udah mau azan nih. Apalagi dia sengaja buka aplikasi di HP. Oh, 10, 10 menit lagi. Sengaja dia entah kemana. Agar dia punya alasan dia tidak melakukan sholat jamaah. Sholat jamaah hukumnya apa jamaah? Wajib. Di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad hamamtu an amura rajulan fayuqamu fayusalli bin nas." Aku ingin menyuruh seorang jadi imam salat. "Tsumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum hababun fauharriqa alaihim buyutahum bin nar." Kemudian aku akan mengelilingi orang yang tidak sholat jamaah aku bakar rumah mereka dengan api kata Nabi. Wajib sholat jamaah. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita mencari seribu satu cara untuk menghindar sholat jamaah. Kef. Allah menyuruh kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Berat. Tetapi itulah konsekuensi jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika Hirokla mengetahui kalau Abu Sufyan melewati Romawi, daerah Romawi dipanggil. Panggil itu orang. Datanglah Hirakla. Abu Sufyan di hadapan Hirakla. Kemudian Hirakla bertanya kepada Abu Sufyan, "Apa yang diajak oleh nabi kalian itu?" Abu Sufyan mengatakan, "Wa kana ya'muruna an na'budallaha wa la bihi syai'a." Yang diperintahkan oleh nabi kami beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik wa an natruka ma yaqulu abauna kita meninggalkan ucapan-ucapan nenek moyang kita itu dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ketika datang ayat hadis yang jelas melarang memerintahkan apa yang kita jawab hah kita mengatakan ini kan warisan leluhur bayangkan para jamaah disandingkan warisan leluhur dengan wahyu ilahi. Ujian pada kita semuanya. Watruku ma yakulu abaukum wa ya'muruna bis salati wasidki wal afafi wasilah. Nabi Muhammad menyuruh kita untuk jujur, menjaga salat, untuk menjaga kehormatan dan menyambung silaturahmi. Tetapi kita berat oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita harus memahami bahwa itu adalah konsekuensi. Orang yang Allah inginkan dari dia kebaikan, Allah akan uji dia. Dan jangan kita menganggap ujian yang Allah berikan kepada kita itu pertanda bahwa Allah benci sama kita. Tidak, Allah suka. Karena di balik ujian itu Allah akan memberikan sekian banyak keutamaan. Di dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يزال البلاء fi muslimin مسلمة muslimatin fi ahlihi ماله malihi au waladihi hatta yalqallaha ta'ala wa عليه khati'ah akan terus-menerus ujian menimpa seorang muslim, muslimah. Apakah di dalam keluarganya, anaknya, hartanya. Terus-menerus. Rasain atau tidak? Ketika kita sudah mulai belajar kebaikan, eh ada aja istri sakit, anak sakit, bisnis ada masalah. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, ketahuilah itu bukan tanda bahwa kita salah jalan. Benar kita itu jalannya. Kalau kita jalan kok lancar aja ini nggak ada masalah. Polisi tidur aja nggak ada. Ah, kita perlu melihat maps, betul atau enggak nih ke sorga atau ke neraka. Kan gitu jamaah ya. Kalau kita lihat, oh salah ini. Kita lihat jalan lika-liku sana sini dan lain sebagainya. Oh benar ini jalan surga. Begitulah. Apa kata Allah? Endingnya adalah hatta yalqallaha ta'ala wa ma'alihi khati'ah kita akan bertemu Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak ada kesalahan kita sedikit pun. Berarti ujian itu adalah sebagai penghapus dosa. Mungkin dahulu sebelum kita mengenal sunnah, sebelum kita ingin ikrar menjadi orang yang baik, kita banyak salah, kita sering makan yang haram, kita mengambil hak saudara kita. Disitulah Allah bersihkan itu semuanya. Allah ingin agar kita itu bersih ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit. Kemudian dijenguk oleh sahabat beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ini pertanyaan ketiga, semoga ada yang bisa menjawab. Abdullah ib, uh, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau memiliki sebuah gelar kebesaran yang diberikan Nabi kepada beliau. Ada yang bisa menjawab apa gelarnya? Apa? Lautan ilmu. Itu gelar bahasa Indonesia. Hah? Bahasa Arab dong, kan Nabi yang kasih gelar. Apa gelarnya jemaah? Ibnu Ummi Abdin. Gagal ketiga kalinya nih. Berarti aneh <laughs> yang ambil hadiah nih nanti. Jamaah Ibnu Ummi Abdin, Abdullah Ibnu Mas'ud mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat kaget. Ya Rasulullah, inna tu'aku wa'kan syadidat. Ya Rasulullah, engkau sakit dengan sakit yang parah. Kaget Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Engkau sakit dengan sakit yang parah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembali tersenyum beliau mengatakan, ajal, begitulah kenyataannya. Kata Ibnu Mas'ud, "Wadzalika li'anna laka ajran." Karena engkau punya dua pahala ya Rasulullah, engkau double pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika kadzalik." Begitulah. Berarti semakin berat ujian seseorang, semakin besar pahalanya. Jadi jangan ngiri sama orang yang tidak mendapatkan ujian seperti kita. Aneh kenal sunnah diuji seperti ini, yang itu tuh. Tak boleh. Semakin berat ujiannya, maka semakin pertanda banyak bonus yang akan Allah berikan kepada kita. Lalu Nabi mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala adhan wala hazanin asyaukatu fama fawqaha illa kaffarallahu biha min khataya." Wa khuttat anhu dhunubuh kama takhuttu syajaru waraqaha. Tidaklah seorang muslim ditimpa ujian Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masalah, problem, kendala yang berkaitan dengan itulah. Duri yang menancap di kakinya melainkan akan Allah jadikan itu sebagai pelipur dosanya dan akan jatuh semua kesalahannya sebagaimana dedaunan berjatuhan di musim gugur. Jemaah yang dimuliakan Allah kebiasaan ngiri dengan musibah yang menimpa atau ujian yang kita rasakan itu kebiasaan yang tidak baik. Tetapi semakin berat ujian, semakin berat konsekuensinya. Kita semakin berkaca. Barangkali dosa saya banyak. Dan perlu diketahui semakin berat ujian seseorang, pertanda semakin tebal apanya? Keimanannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang sahih beliau mengatakan, yubtalar rojulu ala qadri dini. Orang itu diuji sesuai dengan agamanya. Fa inkana fi dinihi salban syuddida fi balai. Kalau agamanya kuat, maka ujiannya kuat. Wa inkana fi dinihi riqah. Kalau agamanya itu tipis, yubtalar rojulu ala qadri dini. Orang diuji sesuai dengan agamanya. Nah, sekarang Ana mau tanya. Kita pilih yang agamanya tebel atau yang agamanya tipis? Jawabannya senyum, itu bukan jawaban. Hah? Kita pingin yang ujiannya tebel, eh keimanan kita tebel atau tipis? Tebel, berarti otomatis ujiannya tebel atau tipis? Tebal. Gitu para jamaah. Semakin berat ujian yang kita rasakan, maka pertanda bahwa kita imannya semakin kuat. Jadi ketika kita ingin hijrah kepada sunnah, ingin mengembalikan fitrah kita menjadi fitrah yang bersih, lalu kita mendapatkan aral yang melintang ujian likaliku kehidupan yang beraneka ragam, kita semakin yakin, oh berarti memang kita insya Allah semakin kuat keimanannya. Ketika ada orang dia ujiannya ringan, batuk-batuk kalau kita sampai demam di opnam, dia cuma batuk-batuk. Maka seperti itulah keimanannya. Demikian yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yubtalar rajulu ala qadri dini. Seorang diuji sesuai dengan agamanya. Pernah ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Nabi sedang bicara tentang penyakit humma, demam. Lalu orang itu bilang, "Apa itu demam ya Rasulullah?" Demam adalah penyakit yang ada di badan membuat dia itu panas. Dia tidak faham Siapa tidak pernah merasakan demam. Lalu Nabi bicara tentang sudah apa sudah? Ah, pusing, sakit kepala. Orang itu kembali mengatakan apa itu sudah? Saya nggak pernah merasakan sakit kepala. Akhirnya orang ini pergi. Apa kata Nabi? Man arada an yang ila rojulin min ahlin nar fal yang ila hadha. Siapa yang ingin melihat seorang yang menjadi penghuni neraka, lihatlah ke dia. Kata ulama, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sebagian jalannya. Kata para ulama dalam menjelaskan hadis itu, ini menunjukkan bahwa ketika seorang tidak pernah diuji oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia perlu mengintrospeksi diri. Oleh karena itu jamaah sidang pengajian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla Perjalanan kita di dalam menggapai keridhaan Allah Azza wa Jalla butuh kesabaran. Kesabaran dengan segala bentuknya. Para ulama mereka membagi sabar menjadi tiga. As-sabru ala ta'atillah. Was-sabru an ma'asillah. Was-sabru ala akdarillah. Ini adalah tiga komponen sabar yang harus kita realisasikan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Al Qayyim dari kalangan muasirin Syekh Ibn Uthaymin menyebutkan dalam syarah Riyadus Salih dan banyak referensi. Pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah. Sabar di atas ketaatan. Kenapa demikian jamaah yang dimuliakan Allah? Karena ketaatan itu berat. Al-haqqu thaqil 'ala nufus kata ulama. Kebenaran itu berat kepada jiwa seseorang. Kalau seorang tidak bersabar di atasnya, maka dia akan jatuh. Makanya Allah Azza wa Jalla menyuruh nabinya dalam sekian banyak perintah untuk bersabar. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an wa taba'a hawa Wakana amruhu furuta. Sabar wahai Muhammad. Sabarlah engkau wahai Muhammad. Dirimu sabarkanlah bersama dengan orang-orang yang mereka beribadah kepada Robnya di siang hari, di petang hari, mengharapkan ampunan dari Allah, takut hukuman dari Allah, dan jangan palingkan wajahmu dari mereka. Gara-gara menginginkan kehidupan dunia, dan jangan ikuti orang-orang yang mereka itu lalai dari mengingat kami dan hancur urusannya. Ayat ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jal memiliki sebuah sebab. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang duduk dengan para sahabat yang notabene miskin. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sahabat-sahabat yang tidak punya tempat tinggal, ya serba miskinlah. Itu dikenal dengan nama Ahlus Sufah. Pernah mendengar ya? Ahlus Sufah. Ada Bilal ibnu Rabah, ada Salman, ada ibnu Mas'ud, ada Sa'id ibnu Zaid, gitu-gitulah para sahabat. Tiba-tiba lewat pembesar-pembesar musyrik di hadapan mereka. Muncul keinginan Rasul SAW Alaihi Wasallam meninggalkan sahabat ini, mendatangi mereka, padahal sedang ada Bersama dengan para sahabat itu. Turun ayat Allah Azza wa Jalla Diingatkan Rasulnya. Sabar. Di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Fasbir sabron jamila. Sabarlah dengan sabar yang baik. Kata Allah Azza wa Jalla Fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajron jamila. Sabar atas apa yang mereka lakukan dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Sabar di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla adalah sabar yang pertama. Di antara ketaatan kepada Allah adalah menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Alhamdulillah di masjid yang mulia ini antum bisa mendapatkan ilmu kapan saja. Tetapi ada saja halangan yang dibuat-buat yang menjadikan kita akhirnya terlambat atau ada aja deh. Yang penting Aduh, nggak jadi nih. Padahal itu adalah ketaatan. Salat lima waktu, zakat, puasa, haji, birul walidain. Kita di dalam mengamalkan ketaatan, sunnah-sunnah yang bohir. Memanjangkan jenggot, itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajib. Kita tidak menurunkan kedua mata kaki, eh, kedua mata kaki, kita tidak menurunkan celana kita di bawah kedua mata kaki. Itu ketaatan atau bukan? Taatan. Sabar itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Ya, walaupun tahap awalnya masih gulung-gulung. Tidak jadi masalah. Tetapi tetap hari demi hari dia lalui ingin menjadi yang lebih sempurna. Berhasil dia menjalankan ketaatan dan bersabar di atasnya ini adalah sabar yang pertama. Berat. Tetapi perlu diketahui jamaah yang saya muliakan. Kesabaran seorang di dalam melakukan amalan ketaatan. Di dalam menghadapi cacian dan cobaan itu sebentar. Seorang wanita muslimah yang mereka ingin berusaha menjaga kehormatannya, menutupi auratnya, ingin dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayatnya wa kullil mu'minati yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahun Katakan kepada kaum mukminat agar mereka menundukkan pandangan mereka dari lelaki yang bukan mahramnya, menjaga kehormatan mereka. Nundukin matanya, eh naik lagi. Nundukin lagi, naik lagi. Ini nggak nyindir siapa-siapa ya. Tapi para jamaah yang saya muliakan itu sebentar. Kita motong celana kita, sarung kita dan lain sebagainya untuk tidak dibawa kedua mata kaki karena Nabi mengatakan ma'asfala minal izar minal ka'baini fa finnar. Apa yang ada di bawah kedua mata kaki dari celana dan lain sebagainya itu di neraka tempatnya. Diomongin inikah, itukah, tapi kan sebentar. Sampai kapan orang akan bicara? Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis tersedu di dalam di samping sebuah kuburan. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Dibilanglah sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah, sabarlah engkau. Ya namanya orang sedang ada musibah, Dinasihati oleh sabar, nggak kenal lagi kata wanita itu, ilaika anni, pergi. Ya sudah, Nabi dibilang kayak gitu, pergi Nabi. Rupanya setelah beberapa saat diberitahu kepada wanita itu, hei itu Nabi. Hah, Nabi? Dikejar oleh wanita itu. Sampai ke rumahnya Nabi, rupanya tidak ada penjaga pintu. Masuklah meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi eh, wanita itu mengatakan, Ya Rasulullah, ini lam a'rifka. Saya tidak mengenal engkau ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innamas sabru inda sodmatil ula. Kesabaran yang paling berat itu ketika dipukulan pertama. Ibarat kalau orang masuk IGD ya, kita mengharap kesehatan semuanya untuk kita dan para jamaah. Kapan waktu yang paling menentukan? Di saat kritis. Habis dioperasi, di saat kritis itulah yang perlu dijaga. Itu aja. Setelah lewat, mudah. Maka kaum muslimin, adik-adik yang saya muliakan, bapak-bapak yang kami muliakan, ya. Di dalam mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun berat, tetapi itu sesaat saja. Setelah kita terbiasa, maka itu semuanya akan ringan. Terlebih lagi kalau kita sudah mendapatkan bonusnya. Bonusnya dari ketenangan hidup. Meninggalkan riba, bayangin. Itu kalkulator diketik-ketik terus nih. Gimana ini? Berapa nanti kurang, berapa nanti lebih? Berat. Tetapi ketika dia bismillah, saya akan meninggalkan perbuatan haram ini dengan izin dari Allah Azza wa Jalla, dengan kemudahan dari Allah, dia tinggalkan sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Setelah itu merdeka. Begitulah jamaah yang dimuliakan Allah. Maka jangan kita ragu dalam meninggalkan kemaksiatan dan jangan kita berpikir dalam melakukan ketaatan. Percayalah, Allah akan membantu kita sebentar aja. As-sabru inda sotmatil ula. Yang kedua dari tingkatan kesabaran adalah as-sabru an ma'asillah. Kalau ta'ah itu dengan ala. Sedikit saya sharing ilmu bahasa Arab. As-sabru ala itu artinya seorang bersabar di atas ketaatan. Tetapi kalau kemaksiatan jangan mengatakan as-sabru alal ma'asi. Tapi katakan as-sabru anil ma'asi dari kemaksiatan. Kalau kita mengatakan asobro 'alal ma'asi, itu artinya kita sabar di atas kemaksiatan. Minum khamar sabar. Misalnya, berjudi sabar, ngelakuin riba sabar, sampai ada pekerjaan lain, itu artinya udah salah ya. Jadi asobro an ma'asillah. Kita bersabar di atas meninggalkan kemaksiatan. Kita bersabar dari meninggalkan kemaksiatan, itu maksudnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemaksiatan itu di dalam meninggalkannya itu adalah perkara yang tidak ada toleransi. Makanya Nabi mengatakan, "Wa ma anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang darinya tinggalkan. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan "Wa nahakum anhu fantahu dan apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tinggalkan. Jadi kita bersabar bukan hanya di atas ketaatan, kita bersabar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau saya boleh bertanya, mana yang lebih berat jamaah? Kita bersabar di atas ketaatan atau kita bersabar dari kemaksiatan? Hmm? Kita bersabar di atas ketaatan lebih berat atau kita bersabar dari kemaksiatan? Hah? Mana yang lebih berat? Semuanya berat. Gak ada yang susah itu. Berat semuanya. Tapi kalau kita disuruh memilih jamaah yang saya muliakan, kita berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan adalah suatu hal yang berat. Yang tidak dimampui kecuali mereka yang Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut orang yang melakukan ketaatan, kata para ulama, itu bisa dilakuin oleh orang yang baik atau orang yang tidak baik. Tetapi meninggalkan kemaksiatan itu hanya disanggupi oleh orang yang baik. Saya ulangi kaidahnya. Orang taat, sholat lima waktu, itu bisa dilakukan oleh orang yang taat, oleh orang yang tidak taat. Fulan dia sholat, Allahu Akbar. Sebelahnya juga Allahu Akbar. Habis sholat yang pertama, setelah sholat baca Quran. Yang ini habis sholat, lari dia. Kemana? Hah? Kemana ajalah dari perbuatan maksiat. Dia melakukan sholat sama, tetapi maksiat dia masih melakukannya. Tetapi orang yang meninggalkan kemaksiatan itu tidak dimampui kecuali orang yang Allah berikan kekuatan kepada dirinya. Maka jamaah yang kami muliakan, mari kita bersama-sama tinggalkan kemaksiatan. Kita berpikir dalam melakukan kemaksiatan itu bukan nilai kemaksiatan, bukan kuantitas kemaksiatan itu, tetapi berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang dilarang oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Alaihissalam melarang kita untuk berjudi, untuk minum khamar, durhaka kepada kedua orang tua. Kita berkhayal di dalam benak kita. Kalau Nabi alaihi wasallam di hadapan kita dan mengatakan, Ya Abdullah, tinggalkan maksiat ini. Kita berpikir seperti itu. Kita berpikir Allah Azza wa Jalla yang melarang. Yang memberikan kepada kita semua kenikmatan hidup, dialah yang melarang. Kita tinggalkan. Kalau kita berpikir di dalam meninggalkan kemaksiatan, nilai kemaksiatan itu saja kita tidak akan bertahan lama. Tetapi kita meninggalkan kemaksiatan dengan tanda petik, kita meyakini bahwa ini adalah larangan Allah. Lillah. Aduh Ustaz, kalau kita tinggalin kemaksiatan ini, ini sejak 10 tahun yang lalu saya susun bisnis ini. Ya kalau haram gimana terus? Ustaz bisa nggak nih Ustaz kalau uh, misalkan begini-begini haram gimana mau dinegosiasi? Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Ketika ada ayat atau hadis melarang dari sebuah perbuatan tinggalkan karena Allah. Dan Allah akan mengganti kita dengan yang lebih baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mantaroka syai'an lillahi awwadahullahu bi khairin min." Orang yang ninggalin perkara yang haram karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ini sabda dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya yakin para jamaah pernah merasakannya. Rokok, rokok itu haram nggak sih? Yakin nih semua sepakat. Baik, kita ikut pendapat jumhur jamaah ya Jumur jamaah. Kalau yang benar memang haram. Jamaah yang saya muliakan bismillah dia tinggalkan rokok itu. Karena Allah Azza wa Jal, Allah akan ganti dengan ketenangan. Istrinya yang setiap hari uring-uringan. Iyalah, rokok sehari tiga bungkus. Sebungkusnya berapa sih? 20 ribu, 60 ribu, ya kan? Kalau dikasih sama istrinya 60 ribu, kali 30 hari. Hitung sendiri berapa? Karena senang istrinya setiap hari uring-uringan. Dia tinggalkan karena Allah. Masya Allah. Istrinya semakin cinta kepada suaminya. Allah ganti dengan lebih baik. Seorang wanita muslimah. Suaminya selalu menyarankan. Ayolah tutup aurat. Ayolah tutup aurat. Tutup aurat. Tutup aurat. Itu kayak wirid pagi sore itu. Suaminya ke istrinya. Istrinya, aduh tanggung nanti kalau udah tua sikit. Jamaah yang dimuliakan Allah, tiba-tiba istrinya mendapatkan hidayah. Udahlah bang, mas, dan lain sebagainya. Sesuai panggilan di tempat masing-masing. Saya ingin hijrah, hijab. Pakai hijab. Tiba-tiba Allah berikan kepada istrinya sesuatu yang tidak dia duga kecintaan suaminya, kecintaan Allah Azza wa Jal, kehidupan yang bahagia. Akhirnya suaminya tidak cari lain, misalnya. Padahal sudah diancam misalnya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal ini adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jal bagi orang yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Baik. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla sesuatu yang Allah berikan kepada kita dengan yang lebih baik bukan kemudian kita tafsirkan dengan nominal. Ya. Tetapi kadang kehidupan yang bahagia, kadang kehidupan yang sejahtera walaupun di awal dalam meninggalkan perbuatan nah, haram itu dibenci. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, Innalladzina aman wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan salih, akan kami jadikan hati orang-orang beriman itu cinta kepada dia. Ketika dia meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan kecintaan darinya kepada dia. Awalnya dia mengharap kecintaan, mengharap pujian dari bosnya, dari atasannya, dari siapa saja yang dia inginkan. Tetapi dia tinggalkan karena Allah. Bismillah, saya tinggalkan karena Allah. Allah yang mengganti kecintaan dan seorang yang dia sudah dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dari uh, diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah, "Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru سَأَلَنِي Wala in sa'alani la'u'tiyannah, wala in ista'azani Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla kalau dia meminta sesuatu, Allah kabulkan. Kalau dia meminta perlindungan dari sesuatu, Allah lindungi. Wali-wali Allah, bayangin. Ketika dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Mungkin awalnya berat. Tetapi ingat jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla untuk tidak ragu dalam meninggalkan yang haram. Nabi mengatakan di dalam hadis yang sahih, "Manil tamasa ridhallahi bisakhatin nas." radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Siapa orang yang dia mencari keriduan Allah walaupun dengan digadaikan dengan kebencian manusia, dia lebih memilih keriduan Allah maka Allah akan berikan keriduan kepada dia kata Nabi radhiyallahu an Allah ridha kepada dia dan setelahnya Allah Rasul mengatakan wa arda anhu nas di dalam yang pertama radhiya fi'il madhi radhiya. Di dalam lafaz yang kedua wa arda. Arda yurdi. Radhiya yarda. Beda ya? Memiliki perbedaan makna. Kalau radhiyallahu an Allah ridha sama dia, jelas maknanya. Tetapi wa arda anhun nas itu artinya Allah yang akan menjadikan manusia ridho sama dia. Mungkin awalnya dibenci, tetapi itu sesaat. Allah yang udah janji kok. Innalladzina amanu wa amilu salihati sayyid lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang dia beriman dan beramal salih akan Allah jadikan kecintaan kaum mukminin kepada dirinya. Cuman ya tidak secepat yang kita inginkan. Mana nih sudah lima hari kok orang sabar dong. Seperti yang kita katakan tadi, Nabi mengatakan kepada para sahabat, tak takjilun. Kemudian kesabaran yang ketiga adalah asabru ala akdarillah. Bersabar di atas takdir yang Allah tentukan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, seandainya Allah menjadikan manusia semuanya kaya raya, sanggup atau tidak Allah? Sanggup. Seandainya Allah jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang mulia Allah sanggup. Tetapi hikmah Allah ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang jabatannya tinggi, ada yang rakyat jelata. Ada yang tampan, ada yang biasa saja. Ini sudah menjadi hikmah Allah. Tetapi kita dituntut untuk bersabar. Dengan apa yang Allah tentukan kepada kita semuanya. Tidak kemudian kita menjadikan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita sebagai bahan kita mencaci maki ketentuan Allah. Rata-rata ketika kita mendapatkan ujian, siapa yang disalahin? Yang disalahin hidayah. Coba kalau aneh belum ngaji dulu. Coba kalau dia belum ngaji, bayangin. Semestinya dia bersyukur kepada Allah sudah belajar, sudah mengaji, mengaji sudah belajar ilmu agama. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Ketika kita mengikuti hidayah sunnah ini. Kemudian Allah tentukan kita menjadi seorang yang kaya raya. Bersyukur. Kita gunakan kekayaan kita dalam kebaikan. Seandainya Allah tentukan kepada kita sebagai orang yang miskin. Kita bersabar. Tapi kalau suruh milih, milih yang mana? Pilih yang mana deh? Mau jadi orang kaya atau orang miskin? Hah? Orang kaya masuk surganya ngantri. Kaya atau miskin? Hah? Kalau antum diberikan pilihan mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Hah? Nerima apa adanya. Jadi kaya alhamdulillah, jadi miskin alhamdulillah. Tapi kalau kita ingin mencari yang ideal, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, setelah menyebutkan pembahasan yang panjang, yang paling bagus adalah kafaf. Ya, kalau kita disuruh memilih, jangan milih jadi orang kaya, jamaah. Berat. Kecuali Allah berikan kita menjadi orang kaya, ya sudah kita terima pemberian Allah. Kita gunakan dengan kebaikan. Alhamdulillah, karena ada orang kaya, terbangun masjid yang bagus, terfasilitasi pengajian agama dengan baik, seperti yang antum merasakan ini. Ketika Allah berikan kepada kita kesusahan hidup, kita terima. Kita tidak kemudian mengatakan Allah tidak adil. Tetapi kalau kita disuruh milih, yang terbaik adalah kafaf. Ini semoga ada yang bisa menjawab. Kafaf itu apa? <laughs> Jangan sampai nggak ada yang bisa jawab lagi nih. Kafaf itu apa jemaah? Saya bantu dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, rahimallahu mra'an ruziqa aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Naam. Rezeki yang cukup. Ahsan, Masya Allah. Tidak ambil ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu mro'an. Allah merahmati seorang pemuda, seorang lelaki, seseorang aslama, dia masuk Islam. Waruzi kafafan, diberikan rezeki dengan kecukupan. Tidak kaya raya sehingga dia terpusingkan dengan hartanya. Tidak miskin harus menodong belas kasihan orang lain. Apa yang dia perlukan? Dia taklim jauh, pengen beli mobil, bisa beli mobil. Ingin makan yang cukup biar taklim duduk tiga jam empat jam kaki nggak goyang-goyang misalnya bisa dia beli secukupnya dan Allah memberikan kanaah sifat merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Ini yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Fathul Bari. Tetapi Kesimpulannya adalah apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Oleh karena itu di dalam riwayat Muslim dari sahabat Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Heran keadaan seorang mukmin, semua keadaannya baik. In asabahu syarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia syakar, bersyukur dan itu yang terbaik bagi dia. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Kalau dia diuji dengan musibah, dengan kesulitan, dia bersabar dan itu yang terbaik kepada dia. Terima semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Yang penting apapun keadaannya tetap dia berjalan di atas keistiqomahan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kadang kemudahan, kadang beliau sulit. Tiga hilal keluar, bayangin. Dalam keadaan tidak ada asap yang mengepul dari dapurnya Nabi. Tiga hilal, dua bulan. Tiga kali muncul hilal, artinya dua bulan. Ditanya oleh tetangganya, terus makan apa? Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, al-aswadan. Kami makan dua benda yang hitam. Ada yang bisa menjawab, tapi hadiahnya Davis. Apa dua benda yang hitam ini? Korma satu hitam. Apa lagi yang hitam lain? Kopi. Gak ada kopi. Wah, karena aneh dari Aceh dibilang kopi. Ke Aceh wajib ngopi ya. Apa yang kedua yang hitam? Hah? Bejana air. Maksudnya gimana bejana air? Apa yang kedua? Gimana makan kismis? Yang kedua air. Bukan bejana air ya. Orang Arab mereka mengungkapkan air dan korma dengan al-aswadan. Tetapi tidak menghalangi beliau dan keluarga beliau untuk selalu di atas ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu ayat. Dengannya kita akhiri majelis kita di siang hari ini sebagai uh, bahan renungan bagi kita semuanya di dalam berjalan menuju ketaatan Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uh, Allah taala berfirman, "Wa minan nasi may Allah ala harf." Fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabahu syarrun wa in asabahu fitnah inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada yang mereka beribadah kepada Allah di ujung tanduk. in asabahu khair itma'an nabi. Kalau dia mendapatkan kebaikan, tenang dia. Sudah mengenal sunnah, rezeki masuk terus nih lancar, tenang ya. Istiqomah. Tetapi wa in asabahu fitnah, ketika dia tersandung masalah, inqalaba ala wajhi, dia terbalik futuh. Dia meninggalkan hidayah ini. Kalau lagi enak istiqomah, kalau lagi ujian cuti dulu ah. Ini kata Allah Ta'ala khasira dunia wal akhirah Dia rugi dunia dan akhirat Zalika huwal khusnarul mubin Itu adalah kerugian yang nyata Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan, kekokohan, kesabaran Kepada saya pribadi secara khusus Dan para jamaah semuanya untuk kita bersama-sama meniti jalan Allah yang lurus, kita saling membantu menasehati di atas kebenaran sampai kita kelak diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal dengan menggapai kemuliaan yang utama yaitu husnul khatimah. Apa ini? Ini pertanyaan warisan katanya. Wah, Ana nggak bisa disamakan sama beliau. Beliau sanggup menjawab kalau Ana yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang tidak bisa saya mohon maaf. Baik. Ustaz Sufyan hafizahullah taala. Baik, tadi Ustadz menyebutkan apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang hamba, Allah akan memberikan ujian kepada hamba tersebut. Benar. Pertanyaannya adalah, apabila kita gagal dalam menghadapi ujian tersebut sehingga kita menjadi futur, apakah kita telah gagal dalam mendapatkan kebaikan? Selama nyawa belum sampai tenggorokan, maka belum ada yang namanya gagal. Orang itu bukan dinilai nggak pernah salah. Justru orang itu pernah salah. Tetapi nilainya kapan ketika dia bangkit dari kesalahan. Anda belum gagal, antum engkau belum gagal. Ulangi kembali. Sampai nyawa tenggorokan. Kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, game. Selesai Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Bangkit. Bangkit kembali. Agar kita dapat meraih kebaikan tersebut. Nah, bangkit kembali jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan kita pasrah dengan keadaan. Ya. Para ulama di dalam menyebutkan tiga keadaan yang indah, yang patut ideal dimiliki seorang muslim. Iza adnaba istighfar. Kalau dia salah, maka dia akan meminta ampun kepada Allah. Dia akan minta kepada Allah taufiknya. Jadi jamaah yang saya muliakan, jangan melihat masa lalu, lihatlah ke depan. Kalau kita sering lihat ke belakang itu, kita nanti tidak bakal sampai-sampai. Ada seekor binatang yang kalau lari kenceng banget. Tapi selalu ketangkep. Binatang apa itu? Kijang. Ya. Kalau dia lari dengan anjing, siapa yang menang? Kijang. Tapi sudah lari, lihat dulu ke belakang. Oh, masih jauh. Pelan. Jalan lagi, lihat lagi ke belakang. Nah, ini kata para ulama seperti Imam Ibnul Qayyim dan selain beliau yang menjadi batu sandungan seorang dalam menggapai keistiqomahan. Allah ibarik fiik. Kapan seorang boleh marah atau mengambil tindakan keras sampai menggunakan kekerasan fisik? Apakah hanya pada saat jihad Bagaimana jika menemukan kasus seperti baik disebutkan di sini kasusnya. Pada saat syariat agama ini di di di apa nih diolok-olok pada saat orang menghina Rasulullah dan bagaimana jika rumah tangga keluarga diganggu apakah dibolehkan kita menggunakan cara yang keras dalam menegurnya jamaah yang dimuliakan Allah azza wajalla Amar ma'ruf nahi mungkar disebutkan oleh Rasul di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri memiliki tingkatan-tingkatan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanih wa illam yastati' fa biqalbih wa dzalika adhaful iman. Isyarat bahwa dalam ingkarul mungkar memiliki keadaan yang berbeda, situasi dan kondisinya. Pelaku dan yang akan mengingkarinya. Bagaimana dengan menggunakan sikap keras? Mungkin lebih bagus kita ungkapkan dengan tegas, bukan keras ya. Barangkali kekerasan itu konotasinya negatif. Baik, tapi tegas. Ini perlu. Ketegasan itu perlu. Sesuai dengan keadaannya. Ya. Sesuai dengan keadaannya. Ketika agama diolok-olok, dilecehkan Allah Azza wa Jalla, dilecehkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus tegas menyatakan prinsip kita bahwa ini perbuatan kufur, pelakunya akan bisa keluar dari Islam. Gitu. Tetapi tetap harus dibimbing di atas ilmu agama. Karena seorang yang dia menggunakan emosinya tidak dibimbing dengan ilmu agama, khawatir dia akan terjatuh dalam sikap eks ekstrim keluarga kita diganggu, kita boleh membela. Bahkan kita seandainya terbunuh ketika kita membela keluarga kita, kita dianggap syahid. Man kutila duna nafsihi fahuwa syahid, wa man kutila duna nafsihi fahuwa syahid, wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Orang terbunuh karena membela harga dirinya, membela hartanya, membela keluarganya, dianggap syahid oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apabila kita mengikuti sunnah Nabi, lalu dikatakan ciri-ciri wahabi atau teroris, apakah itu termasuk bersabar dalam ketaatan? Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita bukan orang pertama di dalam tuduhan-tuduhan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendahului kita. Lebih ekstrim lagi tuduhannya. Dikatakan sebagai seorang penyihir, ada di antara kita yang dikatakan setelah ngaji dibilang, wah dukun-dukun misalnya. Ada atau enggak? Enggak ada. Rasul saw dikatakan pensihir, sumbur al mumbatir, orang yang sudah dibuang oleh masyarakat. Itu Rasul saw Jadi kita tidak perlu peduli dengan semua tudingan-tudingan asal kita di atas jalan yang benar. Begitu para jamaah. Kita bersaksi dengan nama Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya semua bentuk irhab, semua bentuk terorisme bukan dari ajaran Islam. Kita bersaksi dengan nama Allah Azza wa Jal. Tidak ada di dalam Islam irhab. Dan Islam tidak membenarkan segala bentuk terorisme dengan bagaimanapun modelnya. Begitu juga perkara-perkara yang lain bukan dari ajaran Islam. Terus ada orang yang menuduhkan kepada kita dengan seperti itu. Kita jelaskan dengan baik, bukan seperti itu sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangankan orang yang dia Muslim untuk ditumpahkan darahnya. An Nabi pernah mengatakan man qatala dan lam yarih raihatal jannah. Orang yang dia membunuh muahad. Muahad itu apa? Orang kafir yang dia masuk ke daerah Islam terikat dengan perjanjian. Orang yang bunuh orang seperti itu tadi tidak akan mencium baunya surga, bayangin. Kita perlu menjelaskan. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, yang lebih penting dari itu semua adalah kita berusaha untuk memahamkan masyarakat bagaimana sebenarnya agama Islam yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai agama rahmatan lil alamin. Insya Allah dengan kita semangat belajar ilmu agama, Allah akan memberikan kita kemudahan di dalam mendakwahkan kebaikan. Saya mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan yang sangat banyak dan barangkali bukan level saya untuk menjawab. Insya Allah nanti beliau lagi yang menjawab. Demikian para jamaah sudah mendekati waktu asar. Saya tidak bisa memanjangkan waktu. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada DKM dari masjid yang mulia ini, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang telah memberikan perhatiannya dengan baik. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.